warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita lanjutkan uh, <clears throat> eh, kitab nikah wasaya az zawja Wasiat buat istri istihbab wasiyati azwajati dianjurkannya e, memberikan wasiat atau pesan buat istri yang akan di apa di diantarkan kepada suaminya. Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zaffu imra'atan ala zawjiha ya'murunaha bi khidmati zawji wa ri'ayati haqqi. Para sahabat Rasulullah SAW bila mereka mengiring perempuan, jadi mengantarkan perempuan untuk di apa diantarkan ke suaminya, mereka memerintahkan wanita tersebut untuk apa khidmat khidmat <clears throat> melayani e, suami dan menjaga haknya. Jadi nasihati. Kemudian wasiatul ab ibnatahu inda azwaj. Wasiat ayah kepada putrinya saat menikah. Abdullah ibnu Ja'far ibnu uh, eh, ibnu Abi Talib wasiat kepada putrinya Beliau mengatakan iyyaki wal ghairata fa innaha miftahut talaqi wa iyyaki wa kasratil atabi fa innahu yurisul baghdha wa alayki bil kuhli fa innahu zina wa al ma'u Hati-hatilah kamu dari cemburu karena kecemburuan itu adalah kunci daripada tolak karena dalam uh, asar sebutkan bahwa perempuan cemburu tidak tahu apa atas lembah atau bawahnya. Jadi di sini di, dihati-hatikan daripada cemburu yang berlebihan. Kalau cemburu kan tidak bisa dihilangkan karena itu adalah uh, tabiat perempuan. Kemudian hati-hatilah dari terlalu banyak mengkritik, mengkritik gitu kan atau uh, apa mencela suami terlalu banyak apa komentar. Karena apa? Itu melahirkan kebencian. Sedikit-sedikit di dikomentari, sedikit-sedikit disalahkan. Kemudian dakwa kamu apa pakai celak karena celak itu adalah e, zina yang paling yang paling indah anjuran perempuan pakai celak dan sebaik-baiknya wangian adalah air maksudnya harus banyak bersih bersih kalau bau kan suami juga tidak mau dekat Abu Darda berkata kepada uh, ini wasiat suami kepada istrinya. Abu Darda berkata kepada istrinya, uh, ah, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini wa idza ra'aituki ghadba radaituki wa illa lam nastahib." Kalau engkau melihat saya marah, maka buatlah saya ridho. Kalau saya melihat engkau marah, saya akan buat engkau ridho. Kalau tidak demikian kita tidak bisa hidup bersama. Maksudnya kalau suami lagi marah, istri harus mencari ucapan-ucapan yang buat suami kembali ridho. Jangan kalau e, suami lagi marah, istri ikut apa? Marah. Begitu juga kalau istri lagi marah, mentang-mentang suami e, apa punya awamah itu kan, bentak-bentak istrinya akhirnya apa jadi ramai kan jadi yang namanya hidup rumah tangga itu tidak seindah apa yang dibayangkan ketika sebelum nikah ya. dikira apa indah terus mesra terus harmonis terus pasti ada apa karena menyatukan dua tabiat manusia yang berbeda latar belakang keluarga yang berbeda punya sifat-sifat masing-masing jadi kalau istri sedang marah, jangan apa? Jangan ditimpali marah, tapi minimal diam dulu. Kalau lagi emosi, diam dulu. Jangan menimpali ketika kita sedang emosi juga. Jadi diibaratkan kalau hidup rumah tangga itu seperti <clears throat> tarik-tarikan karet gitu kan. Kalau ini lagi keras, lagi marah, ya ditarik kan karet. Terus yang satu lagi marah juga ditarik apa? putus, cerai kan. Tapi apa? Ketika satu narik, ini diulur. Yang sebelah sini narik, diulur. Begitu. Jadi maksudnya jangan apa? E, jangan mentang-mentang sebagai laki-laki yang punya kewama terhadap perempuan, segala perempuan harus ikut dalam hal-hal yang bisa dinegosiasi harus ikut itu kan. Jadi harus apa? E, harus ada pengertian. Jadi kalau istri marah, diam dulu, jangan di jangan dilawan marah. Begitu seterusnya. Ya mungkin kalau yang yang udah rumah tangga mungkin tahu masing-masing hmm. kondisinya. Walimah. Walima adalah eh, diambil dari kata al-walam, al-jam'u maknanya kumpul. Karena apa? Suami istri kumpul itu kan. itu makanan dalam pesta pernikahan secara khusus. Jadi walima itu makanan pesta pernikahan. Eh, hukumnya jumhur ulama berpendapat bahwa walima itu adalah sunnah Rasulullah SAW ketika Abdurrahman ibn Auf menikah suatu hari Rasul roa ala Abdurrahman ibni Auf asara sufratin melihat bekas apa e, warna yang biasa apa yang dipakai perempuan wangian yang berwarna enggak wangi tapi berwarna kan laki-laki nggak boleh ini lihat pada Abdurrahman ada bekasnya Kemudian Rasul mengatakan, "Mahaja, apa ini?" Kata Abdurrahman bin Auf, itu imroatan ala wazni nawatin min zahabin ya Rasulullah." Saya menikahi seorang perempuan dengan mahar sebesar biji kurma, emas sebesar biji kurma. Kata Rasulullah, "Barakallahu lak aulim walau bisyatin." Semoga Allah memberkahi engkau. Eh, walimah lah, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Juga uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika walima beliau juga walima, tapi tergantung apa? Tergantung kondisi. Kadang beliau uh, walima dengan seekor kambing ketika nikah dengan Zainab binti Jahash dengan seekor kambing. Ketika ketika nikah dengan Sofia bintu Huyai ibnu Akhtab nggak ada daging. Anas ibnu Malik mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, uh, Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinati salah salayal. Rasul mukim di tengah perjalanan antara Khaybar dan Madinah karena pulang dari Khaybar kan. Uh, terus Muslimin eh, muslimina eh, yabni alaihi bisofiyah beliau apa apa namanya ya bina bina itu kalau pernikahan ada akad ada bina bina itu adalah membang, e, eh, kumpul dengan istri gitu kan fada'autul muslimina ila walimati saya memanggil kaum muslimin oleh para sahabat yang dalam perjalanan itu kepada walimahnya Eh, kata Anas sama fiha min khubzin wala lahmin enggak ada roti, enggak ada daging. Wa ma fiha illa an amara bil anta fabusitat alqa 'alaiha tamar wal aqid wasaman. Tidak ada daging, tidak ada pak roti yang ada pak eh, hamparan kulit dibentangkan terus beliau apa taruh apa atamar kurma akid akid itu makanan campuran uh, susu kering ya terus apa sama salmon uh, apa lemak ya gitu walimah Rasulullah dengan uh, uh, siapa Sofia dalam hadis uh, Sofia bintu Syaibah uh, dalam hadis Bukhari dia mengatakan awalaman Nabi saw alaihi wasallam ala ba'din nisa'i bimuddaini min syair. Rasul walimah dengan sebagian istrinya dengan apa? Dua mud dari syair. Dua mud berapa? Kan kalau zakat fitrah berapa mud? Satu so, satu so itu empat, empat mud berarti separoh so. Iya, kalau zakat fitrah tiga liter setengah kan? Dibagi dua berapa? 175 dan begitu bukan gandum bagi syair syair zaman sekarang gak dimakai, di, tidak dimakan manusia dibuat makanan unta ya jadi dahulu kondisi sangat sangat sulit Adapun waktu walima, waktu walima itu e, bisa saat akad, bisa sesudah akad, atau saat duhul. Kan gak mesti akad nikah langsung duhul. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah, akad kan di, di mana? Di Mekah, duhulnya di Madinah. Nah itu namanya dukun makanya dalam kitab-kitab fikih eh, kalau bahas saksi boleh nggak nikah tanpa saksi itu kan mazhab Malik kan boleh tapi nanti saat bina harus ada saksi maksudnya akadnya saat majlis akadnya tidak mesti ada saksi tapi nanti saat bina saat dukun membangun rumah tangga harus ada saksi itu di kitab-kitab fikih ada kalimat seperti itu di kalimat bina bukan bangun bangun bangunan tapi maksudnya bangun rumah tangga saat duhur terus waktu walima itu apa tidak ada tidak ada e, ketentuan harus berapa hari tidak boleh berapa hari ada hadis e, hadis lemah tentang walima eh, al -wali, atau amul walima awal yaumin hakun wa tu'amu yaumis tsani yaumis tsani sunnatun wa tu'amu yaumis tsalits sum'atun wa man sama'a sama Allah bihi makanan walimah hari pertama adalah hak hari kedua adalah sunnah hari ketiga adalah sum'ah sum'ah kan haram ya tapi hadis lemah dalam uh, Sahih Bukhari sebutkan ada walima sampai tujuh hari. Maksudnya para ulama e, menjelaskan bahwa tidak ada larangan walima berapa hari. Kemudian e, tadi kan hukum walima adalah sunnah. Sekarang me menyambut atau mendatangi undangan kepada walima hukumnya adalah wajib karena uh, mendatangkan apa pertemuan undangan terus me, me, mendatangkan rasa bahagia kepada orang yang yang mengundang. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza du'iya ahadukum ila walimati fal ya'tiha." Dalam hadis Bukhari Muslim, jika orang diundang kepada walimah hendaklah dia mendatangi. Terus juga dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasul mengatakan, eh, syarat ta'am ta'amul walima yuda ilaiha man ya'baha wa ya'ti uh, yuda ilaiha man ya'baha wa yumna'u minha man ya'tiha wa man lam yujibid da'wata faqad asa abal khasim seburuk-buruknya makanan, makanan walimah. Diundang orang yang tidak mau, dilarang orang yang datang. Maksudnya yang diundang orang kaya orang kaya mungkin makan sedikit kan ya orang-orang yang butuh tidak boleh masuk itu maksudnya kalau e, mengundang hanya orang kaya orang miskin nggak diundang itu seburuk-buruknya walimah waman lam yujibid da'wata faqad asfa abal qasim atau faqad asfa Allah wa rasulahu barang siapa tidak meng, e, me, menyambut undangan walimah maka dia telah maksiat kepada Allah dan rasulnya. Artinya apa? Wajib memenuhi undangan. Dengan syarat tidak ada yang mengundangnya orang muslim. Kan dalam hadisnya iza da'a dalam hadis yang lain iza da'a ahadukum akhahu. Akum kan khitab kepada kaum muslimin kan? Akhahu saudara muslim kan? Makanya syaratnya wajib mendatangi undangan itu kalau yang mengundangnya orang muslim. Tapi kalau yang orang mengundangnya orang kafir, asli atau murtad tidak tidak wajib. Yang kedua, syarat kedua tidak ada maksiat yang tidak dia tidak bisa diingkari. Pernah uh, ada seorang sahabat diundang oleh Ibnu Umar untuk untuk rakyat eh, kewalimahnya. Tapi melihat di apa e, melihat apa ada tirai tembok di tutup kayak zaman sekarang kan kalau walimah apa tembok di dipasang apa iya ya, tembok tembok ini bukan eh, tem tem terbuka ini tembok ini kan supaya kelihatan indah dikasih apa iya, Bukan dikasih kain itu penutup. Sitar itu kan. Maka sahabat tersebut pulang mengatakan eh, sejak kapan Ka'bah pindah ke rumah kamu? Maksudnya tembok yang boleh ditutup dikasih kiswa itu hanya Ka'bah aja. Dalam hadis yang lain para sahabat nyuruh apa? Nyuruh eh, sahabat-sahabat eh, yang ada di di situ untuk merob, apa merobek masing-masing merobek apa yang dekat dengan dengan dirinya. Padahal kan itu seolah hal yang lumrah ya. ya. Sekarang e, pernikahan umumnya pakai apa? Pakai itu. Itu aja zaman sahabat diingkari ya. Bagaimana kalau seperti zaman sekarang? Jadi makanya tolak ukur e, Eh, sahabat dengan zaman sekarang sangat sangat jauh. Jadi yang mengundangnya eh, orang muslim terus tidak ada maksiat yang tidak eh, mampu di di di apa diingkari. Kemudian tidak undangan tersebut tidak khusus bagi orang kaya saja. Tapi undangan umum. Orang kaya diundang, miskin juga diundang. Terus uh, undangan itu uh, yang wajib dipenuhi itu adalah undangan hari pertama saja. Uh, berapa hari? Tujuh hari. Tidak wajib hari kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang wajib hari pertama. Terus juga uh, yang wajib didatangi itu undangan orang yang paling duluan mengundang. Sekarang ada dua undangan nih hari ini yang pertama ini undangan sebulan. Umpamanya siapa? Bayu meni eh, apa menikah. Hari ini juga Yudi menikah. Ada undangan bersama-sama. Mana yang harus didahulukan? Yang wajib adalah yang pertama. Seorang sahabat mengatakan, dalam hadis Imam Abu Dawud, "Idza ijtama'a da'iyani fa'ajib Akrobahuma baban fa in sabaqa ahaduhumal ahar fa ajibil ladzi sabaqa jika dua orang mengundang maka penuhi yang paling uh, undangan orang yang paling dekat pintunya yang paling dekat kalau bareng gitu kan tapi kalau fa in sabaqa ahaduhumal akhar jika salah satu undangan lebih dulu, maka fa ajibil ladzi sabaqa. Maka penuhi undangan yang paling duluan. Imam Al-Baghawi uh, menuturkan orang yang punya uzur atau jalannya jauh atau ada masyakoh maka tidak tidak harus hadir. Ya, kalau jauh diundang pemanya Abu Haikal diundang sama Yudi ke uh, Palembang kan jauh. Kemudian Eh, selanjutnya adalah akad akad nikah. Nikah itu kan menggabungkan uh, antara perempuan dengan wanita, uh, dengan laki-laki, dengan apa uh, dalam hubungan yang halal. Nah di sini disyaratkan adanya akad nikah atau biasa disebut dengan ijab kobul. Nah ijab ini e, terjadi antara wali dengan calon suami. Itu ijab al-qabul. E, ijab qabul tidak menjadi sah dan tidak menjadi menjadikan adanya hubungan suami istri kecuali memenuhi syarat berikut ini. Pertama, tamyiz al-muta'aqidaini. ini Orang yang akad itu orang yang sudah mumayyiz walaupun belum balik. Orangnya mumayyiz. Mumayyiz umpamanya orang 10 tahun tapi sudah mumayyiz. Bisa akad nikah. Makanya dalam satu asar maka sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara wali juga anak jadi wali. Seorang ibu kalau punya anak udah nggak nggak ada uh, apa yang lain maksudnya eh, anak bapak nggak ada anaknya ini anak laki-laki bisa jadi walinya wali ibunya sendiri disebutkan dalam asar ketika Ummu Salamah mau menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul menyuruh siapa uh, sal, uh, Amr ya Umar ibnu Abi Salamah untuk menikahkan Rasulullah dengan Ummu Salamah. Padahal belum apa? Belum balik. Masih anak anak kecil. Artinya apa Rasul tidak menyuruh eh, walaupun ada sebagian ulama ini bukan dalam rangka ak, eh, akad itu tapi dalam rangka supaya anak itu membuat senang gitu kan. Tapi yang jelas Rasul ketika merendahkan artinya anak semacam itu sah menjadi orang yang melakukan akad gitu kan. Jadi harus orang memayis, tidak disyaratkan orang balik. Kalau yang balik tersebut uh, apa? Kalau yang akad tersebut orang majnun atau anak kecil yang tidak memayis, akad nikah tidak tidak sah. Kemudian yang kedua ittihadu majlisil ijab wal qabul. Menyatunya majlis ijab dan qabul. Dengan mana tidak ada e, pemisah antara ijab dan qabul dengan ucapan yang yang tidak ada kaitan dengan pernikahan tersebut. Atau dengan hal-hal yang membu apa yang yang membuat keluar daripada materi ijab dan kabul. Banyak si wali mengatakan zawajtuka ibnati uh, e, pulana dengan sekian. Terus si si laki-laki diam. Terus ada apa dia? Nelfon dulu umpamanya. Sudah selesai nelfon terus mengatakan saya menerima kobil itu nikah kakak. Itu kan ada pemisah dengan ajnabi dengan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan akad nikah. Tapi di sini tidak disyaratkan uh, apa langsung itu kan. Kayak kalau kuak-kuak itu kan, kalau di kampung kan harus apa? Ketika mensyaratkan kalau udah selesai mengatakan Eh, saya nikahkan engkau dengan uh, anak saya pulana dengan mahal seratus ribu ketika mereka mensyaratkan kalau habis kata-kata uh ribu harus mengatakan saya terima nikahnya itu nggak nggak disyaratkan <laughs> kan gitu kalau di di, di kampung itu makanya sampai si walinya gemeteran kan <laughs> Tidak disyaratkan di sini falau tala majlis wa tarakha al-qabul anil ijab wa lam yasdur bainahuma ma yadullu al irad fal majlis mutahad atau mutahid. Kalau ada waktu seng, waktu rentan apa rentan waktu antara ijab dan qabul tapi tidak ada hal-hal yang yang apa yang menunjukkan keberpalingan atau hal-hal yang menyibukkan dari makna ijab dan kubus seperti umumnya uh, eh, mengatakan saya nikahkan eh, zawaj juga ibnati fulana kaza hening gitu kan diam terus orang itu mengatakan kobil tu nikah saya terima nikahnya itu sah saja selagi apa dalam majlis gitu kan. Selagi dalam majlis. Kemudian yang ketiga Allah yukhalif Allah yukhalif Allah yukhalif al-qabulu al-ijab illa idza kanat al-mukhalafa ila ma huwa ahsan lil lil mujab uh, tidak boleh bertentangan antara uh, ijab dengan kobul. Umpamanya gini. Uh, si wali, si bapak punya anak dua perempuan, namanya satu Zainab, yang kedua umpamanya Habibah. Habibah. Terus si uh, ini si laki-laki udah ada hadir. Terus si wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya Habibah dengan mahar demikian terus kata si apa kata si laki-laki saya terima nikah saya dengan Zainab nah itu enggak sah itu ya kan atau eh saya nikahkan kamu orangnya tak perempuannya tak saya nikahkan kamu dengan Zainab dengan mahar 10 juta kata si laki-laki saya terima nikahnya dengan dengan eh, si Bulana dengan mahar satu juta ini nggak sah tadi kan kecuali kalau kepada yang lebih bagus bagi siapa si eh, wanita tersebut atau bagi si wali tersebut sebetulnya mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya eh, Zainab dengan mahal satu juta. Kata si laki-laki, saya terima e, menikahnya e, e, nikah saya dengan Zainab dengan mahal 100 juta. Ya. Itu boleh kenapa? Karena yang satu juta udah masuk ke dalam satu juta. Ya, itu boleh. Kemudian yang ketiga Eh, masing-masing e, dari orang yang akad berarti si wali dan si laki-laki ini sama-sama mendengar apa yang diucapkan apa lawannya ini maksudnya e, dari kedua orang ini bahwa yang paham bahwa yang dimaksud adalah melakukan akad akad nikah itu kemudian e, lafaz lafaz ketika akad nikah itu tidak disyaratkan dengan apa bahasa Arab. Ya kalau orang Arab dengan orang Arab. Mungkin kalau uh, antum udah bisa bahasa Arab ya dengan bahasa Arab. Tapi kalau orang umum tidak bisa bahasa Arab harus di apa ditalkinkan bahasa Arab terus tidak paham maknanya kan Sedangkan tujuan daripada ijab dan qabul sesuatu yang makul makna yang maknanya bisa di pahami. Makanya bisa dengan bahasa yang yang lain yang penting bahasa yang menunjukkan bahwa itu adalah akad akad nikah. Nikah saya nikahkan kamu saya apa? Ya biasa kan saya nikahkan kamu atau kalau di, di kita suka ditambah saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu. <laughs> Zawajtukaha wa ankahtukaha kan gitu kan mungkin untuk menguat menguatkan ya selama kalimat itu menunjukkan kepada akad nikah dipahami oleh kedua belah pihak itu sah itu kan tidak disyaratkan bahasa Arab kalau orang yang tidak bisa apa e, berbicara ya dengan isyarat orang umpamanya orang apa orang bisu dan kalau bisu biasanya apa tidak dengar juga kan ya akan kan ada punya isyarat gimana isyaratnya yang penting dengan isyarat dengan isyarat yang paham kan orang assalamualaikum aja kan ada uh, jawabannya ketika dalam sholat ada jawabannya kan dengan isyarat ya dengan uh, telapak tangan artinya kan kalau dalam berita-berita kan ada di pinggirnya yang pakai pakai jari. Kan isyarat berarti ada bahasa isyarat. Iya, yang pahamnya siapa? ya orang yang paham. Nah, di sini eh zawajil goib Orang akan nikah bagi orang yang goib yang tidak bisa hadir. Berarti kan harus hadir ya. Harus hadir. Makanya akan nikah pakai apa? Telepon. Pakai apa? Nah, itu nggak nggak sah itu kan. Harus di majlis. Pakai apa? Sekarang? Iya. Itu harus nggak sah. Harus di majlis. Kalau nggak bisa hadir, kirim surat. Kirim surat Abu Haikal udah nikah. Tidak bisa hadir Abu Haikalnya. Ngirim namanya Uh, eh, siapa? Zangki itu kan untuk menerima nikah dengan si Pulana. Nanti kan Zang Abu Hekan nulis surat ini mewakilkan kepada zangki penerima nikah saya dengan si Pulana kan gitu. Makanya nanti dalam akad juga Zangki mengatakan saya terima nikahnya bagi Abu Haikal bukan bagi dirinya. Gitu kan. Itu boleh itu kan. Jadi ketika salah satu pihak dari dua orang yang akadnya wali atau calon suami ini goib dan ingin melakukan akad nikah, maka di sini apa fa'alihi sila rasulan. Harus mengutus utusan sebagai wakilnya kan. Au yaktubu kitaban ila tarfil akhar tubuh zawaj atau ngirim surat Wala Torfil akhar dan kepada pihak yang satu maksudnya yang yang ada di majlis itu kalau memang ingin menerima dia wajib menghadirkan saksi terus apa membacakan apa yang ditulis dalam surat tersebut terus apa dilakukan akad nikah di majlis tersebut nah itu disebut apa yotabar al qabul muqayyadan bil majlis jadi istilah adanya majlis Makanya Rasulullah SAW ketika mau menikah dengan Ummu Habibah ngirim sahabat kan. Rasul tidak hadir. Yang menjalin yang menjadi wakil Rasulullah menerima akad siapa? Raja Najasyi yang sudah masuk Islam. Jadi kalau tidak bisa hadir, ngirim surat mewakilkan sama si bulan. Itu bisa uh, <clears throat> jadi tidak jangan pakai telepon atau jangan pokoknya harus harus datang ke majlis kemudian akad nikah itu harus dengan kalimat uh, <clears throat> lampau itu kan jangan kalimat yang atau bahasa Arab kan fiil madi ya harus dengan fi'il madhi zawajtuka kan ankah tuka kan dalam Al-Qur'an juga zawajnaka ha itu kan ya Allah menikahkan Rasulullah dengan Zainab kan itu kan sigot madhi kan Uh, kemudian Rasulullah ketika uh, menikahkan Eh, wanita yang meng, mau menghibahkan diri kepada Rasulullah, Rasul tidak berniat kemudian kepada dinikahkan dengan seorang sahabat, Rasul mengatakan mengatakan faqad malaktukaha dengan fiil mati juga kan. Dan lihat yang lain faqad amlaknakaha. Gitu. Jadi dengan fiil mati tidak boleh, tidak boleh dengan fiil mudhari baik yang hal maupun yang mustakbah Kemudian orang mengatakan, saya akan nikahkan kamu. Ini tidak sah kenapa? Karena belum ada kejelasan bisa jadi akan ya, itu sekedar janji. Makanya kan kalau dalam uh, di apa? Uh, kalau di bahasa Arab kan dengan fi'il madi kalau di kita saya telah nikahkan kamu gitu kan telah, telah nikahkan saya telah kawinkan kamu kan biasa gitu di teks-teks yang yang ada gitu. <clears throat> juga boleh tidak mesti ijab itu dari apa dari wali terus kobo dari suami bisa sebaliknya si calon suami mengatakan zawijni ibnataka nikahkan saya dengan anakmu kemudian si si wali mengatakan qad zawajtuka saya telah menikahkan kamu dengan dia itu sah juga Makanya kan uh, lihat yang sahabat itu kan, yang sahabat yang uh, yang yang tadi saya sebutkan yang perempuan datang menghibahkan diri terus Rasul kan tidak berhasrat sahabat itu mengatakan ya Rasulullah uh, ilam yakun laka biha haja fazawijniha kalau engkau tidak punya hajat nikahkanlah saya dengan dia ini secara laki-laki dulu kan terus di akhir hadis Rasul mengatakan apa Fakod amlak kaha Fakod zawad kaha Fakod malak kaha Ya, ini langsung jadi kan? Ini dari laki-laki dulu, ini dari wali. Iya. Jadi ini kaitan dengan uh, dengan sigot. Jadi sigot pernikahan ini harus harus dengan kalimat maldi yang kalimat yang lampau juga boleh dari pihak uh, calon suami dulu. Terus juga harus dengan uh, tidak digantungkan dengan syarat. Tidak boleh digantungkan dengan syarat. Kalau umpamanya datang bulan Ramadan uh, saya telah nikahkan kamu dengan putri saya. Terus kata sama si uh, si uh, suami, saya menerima. Tapi ini kan digantungan dengan datangnya bulan Ramadan. Itu belum sah. Belum sah ketika datang Ramadan, bulan Ramadan, belum jadi istrinya. Harus sakat lagi. Tapi kalau mengaitkannya dengan sesuatu yang ada saat itu, kalau kalau bapakmu uh, kalau umpamanya uh, bapakmu ridho umpamanya kalau e, putri kamu ridho saya nikahkanlah saya dengan dengan dengan dia terus si, si putrinya ridho terus si ayah menikahkannya nah, itu sah karena syaratnya apa dikaitkan dengan sesuatu yang ada saat itu kalau digantungan dengan sesuatu yang akan datang itu tidak tidak sah. Jadi maksudnya akad nikah ini lebih apa lebih diperketat dari sekedar akad-akad biasa. Akad dibedakan dengan akad jual beli karena kaitan dengan al-abdo kemaluan sedangkan hukum asal pada kemaluan adalah haram. Ulama mengatakan al-aslu fil abdo atau harim Hukum asal pada kemaluan itu adalah haram, tidak halal sesuai dengan pernikahan yang sahih yang jelas atau dengan akad perbudakan.